wa taala wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis dan Dan kalian saling memberi wasiat dengan kebenaran dan hendaknya kalian saling memberi wasiat dengan kesalahan. Inilah hakikat dari majlis kita. At-tawafi bil haq dan at-tawafi bil kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala wa minkum ولتكن منكم أمة wa إلى bil ma'ruf wa وينهون عن المنكر hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang mengajar manusia pada kebaikan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dan yang bukan. Inilah hakikat dari majlis yang kita adakan ini. Tentunya orang pertama yang sangat membutuhkan kepada makhluk dan at-tawadhi bil haq serta at-tawadhi bil sabr adalah pemateri itu sendiri adalah orang pertama yang sangat dibutuhkan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengetahui yang makhluk sebagai makhluk dan beramal dengannya serta membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui yang mungkar itu sebagai mungkar dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkannya tidak lebih dari ini adalah sebagai nabi ta'awud saling menolong di antara kita di antara ada kita dan kuat masing-masing kita hanya punya etikat baik untuk beramal dan mengakhiri hidup ini dengan yang terbaik tak seorang pun dari kita yang bisa memastikan bahwa dirinya akan tetap berada di atas pusat di atas perahu hingga besok. Lebih-lebih tentunya, tidak seorang pun dari kita yang bisa dan boleh memastikan bahwa dia akan mengakhiri kehidupannya di dunia ini bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia tetap di atas alam tetapi kita hanya berdua menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wakari, wa qarib. Wa'lamu annahu lan yanju di bi Berupaya kepada Rasulullah dengan sungguh-sungguh untuk selalu berada di atas al-sadar, di atas kebenaran, berusaha. Jangan berhenti. Ketahuilah seluruhnya tak seorang pun di antara kalian yang dapat selamat dari adab Allah dan masuk ke jannah disebabkan amalan. Semua itu karena Allah dan takdirnya. Kita beriman terhadap itu semua. Tapi lebih kita ketika mengingat حديث رسول صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وما ليس وما بينه وبينها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار Sungguhnya seseorang, seorang hamba, dalam kehidupannya dia berbuat, beramal, beribadah dengan amalan dan ibadah itu adalah ibadah dan amalan ahli jannah, penghuni surga. Dia selalu berbuat, beramal terus di masa hidupnya. Tidak terpisah lagi antara dia dengan al-jannah. Tidak Terus kita lagi yang dia termasuk terjata dari yang kecil kalau saja. Tinggal ngomong. Namun, Al-Hidayah catatan takdir di Daumil Makmur telah mengakui bahwa dia sebenarnya adalah ahli nazar dan di akhir penghujung hidupnya dia beramal dengan amalan ahli ibadah dan dia masuk ke dalam anda masuk ke dalam kami kita semuanya berada dalam ketentuan itu saya dan antum tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui dengan apa dia akan mengakhiri hidupnya dengan al-haq dengan tauhid dengan sunnah dengan amal soleh, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan iman atau sebagainya. Namun dalam kesempatan yang sama, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar." wa ma bainahu wa bainaha illa zira' فكتب عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة seorang hamba masa hidupnya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan kemaksiatan yang terbesar sekalipun kekufuran dan kesyirikan. Hari-harinya dia isi dengan penentangan kepada Allah. dan tidaklah terpisah antara dia dengan neraka Allah kecuali hanya sejengkal saja. Namun catatan takdir telah mendahului bahwa Allah menghendaki dia sebagai penduduk surga, penghuni jannah dan jabatan lagi telah menunjukkan bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amal soleh, dengan taubat, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan iman, dan dia meninggal dunia di atas itu. Akhirnya dia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah. Tak seorang pun dari kita kecuali dalam dua pintu hadis ini. Sehingga, siapa yang tinggal di diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada keimanan, cinta kepada taufik, cinta kepada sunnah. Senang beramal dengan keimanan, senang beramal dengan tauhid dan sunnah dan syariat Allah, maka syukur. Syukuri nikmat ini dengan meletakkannya pada tempatnya, dijaga baik-baik, menempuh jalan-jalan dan sebab-sebab yang dapat mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dia pergi meninggalkan kita. Jangan sampai kemudian terlepas dari kita saat ini. Ikhwan Ibni Rahimani waktu Rahmatullah dan sebaliknya, hamba anakku dan siapapun yang berkelima dengan dosa, yang telah memenuhi jalan hidupnya dengan berbagai kemaksiatan, baik yang zahir ataupun batin, baik kemaksiatan itu yang nampak dan didengar, nampak oleh pandangan mata ataupun didengar oleh telinga ataupun kemaksiatan yang sifatnya batin dari berbagai keyakinan-keyakinan yang mungkar dari berbagai prinsip-prinsip yang batin yang hanya Allah yang mengetahuinya maka jangan berusaha asa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa sesungguhnya Allah itu wafur Allah Maha Pengampun Allah itu Rahim Allah itu Maha Pengasih Allah memanggil hamba-hambanya yang tidak bosan memanggil hamba-hambanya yang bergelima dengan dosa. Untuk segera bertaubat kepadanya. Kembali dengan penuh kejujuran. Dengan penuh kesadaran. Bahwa dirinya telah berdosa dan sangat membutuhkan kasih sayang Allah dan ampunan. Yang wajib ya Allah ya Rabbul semoga Allah menjaga kita semuanya. Di antara asbab di antara sebab-sebab yang dengannya Allah menjaga kita di atas nikmat tauhid nikmat hanya beribadah kepada Allah satu-satunya ibadah wakil maupun ibadah batinah nikmat tauhid yang dengannya Allah selamatkan dan Allah jauhkan dari kita kesyirikan peribadatan kepada selain Allah peribadatan kepada makhluk kenikmatan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenikmatan senang untuk meneliti menempuh Jalan-jalan yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu sebab dan bahkan adalah sebab terbesar adalah ikhlasul dunia Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Ketika dia bertauhid, dia ya, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah karena Allah dan berbagi bukan untuk yang lainnya. Ketika dia mengamalkan syariat, benar-benar dia hanya mengharapi Allah, bukan selain Allah, bukan menginginkan riba manusia, bukan menginginkan sanjungan manusia, bukan menginginkan dukungan manusia, simpati manusia, belas, belas kasih manusia. Dia hanya mengharapkan belas kasih Allah. Dia hanya menginginkan pertolongan Allah. Ikhlasun niat. Keikhlasan niat di dalam kita menjalankan syariatnya ini dalam berpegang teguh dengan sunnah, di dalam berpegang teguh dengan mana salaf, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ulama Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Rasulullah anhum dan prinsip-prinsip para sahabatnya, para Rasul, Rasulullah SAW yang tidak diperintahkan oleh Allah yang diperintahkan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk mengikuti jejak mereka yang Rasul katakan alaikum bisunnati wa sunnati ulama ar rasidin Cinta. Wajib atas kalian untuk terus berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah Rasulullah dalam perkara iman, sunnah Rasulullah dalam perkara akidah, sunnah Rasulullah dalam perkara dakwah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, dan seterusnya. Alaikum bisunnati wajib atas kalian itu berpegang teguh senantiasa kepada sunnah. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin dan sunnahnya para ulama rasyidin sepeninggalku. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhu. Maka Ikhlaskan niat ketika kita berpegang teguh dengan sunnah. Jangan ada nawaya nawaya ukhra fi qulubina. Jangan ada niat-niat selain daripada keikhlasan yang ada dalam eh, kalbu uh, kita dalam hati kita. Kalau kita ikhlas dalam jalan sunnah, dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam berteman, dalam berkawan, dalam berumah tangga, dalam menyampaikan ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Maka Allah akan tolong kita. Kita satu Allah akan tolong kita. Bisa kita benar-benar membutuhkan pertolongan tersebut. Allah akan selamatkan kita. Bisa kita sudah tidak menemukan jalan selamat kirim kita, Allah akan arahkan kita kepada jalan keselamatan tersebut. Dan keluarkan dia ke Allah SWT. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ dan tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk memurnikan, mengikhlaskan seenak-enaknya, sebersih-bersihnya, seumur-umurnya agama ibadah, eh? amal soleh hanya Allah Tentu hal ini membutuhkan koreksi dan evaluasi yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Agar kolbu dan hati kita ini senantiasa berada di atas rel perlu terus dikoreksi. Diperhatikan. Jangan sampai lolos dari perhatian kita sejenak. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Begitu Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya yang ma'ruf dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Tauhid kita ini bergantung kepada niat. Benarkah kita ini bertauhid meninggalkan kesyirikan karena lapor. Atau karena sesuatu yang lainnya? Karena melihat manusia di sekitar pada menjauh, menjauhkan dirinya dari kesyirikan, dia ikut-ikutan. Jadi bukan karena Allah, tapi karena kawan-kawan dan teman masyarakat kita. Bukan dari Allah. Suatu saat akan Allah munculkan. Akan Allah paksakan apa yang ada dalam kandungan dia. Bahwa dia melakukan itu bukan dari Allah. Boleh kita satu sama lain tidak mengetahui apa yang ada dalam kolbu, apa yang tersimpan dalam kandungan, tetapi Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah berhenti memantau Inna Allah kana alaihu raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu dan senantiasa mengawasi kami, Mengawasi lahirnya kita dan mengawasi batinnya kita. Boleh bisa bertahan dalam kurun waktu tertentu dia tidak mengharapkan niatnya kepada Allah dan tidak tampak di dunia hadapan manusia. Tetapi akan datang waktu Allah akan tampakkan itu. Iman di dunia bisa saja di dunia Allah tampakkan apa yang sebenarnya ada dalam koran nafsi dalam satu kali yang paling dalam atau Allah tampakkan di akhirat nanti di hadapan manusia. Yauma tublas sarair di hari seluruh perkara yang rahasia akan tampak kepada hari termasuk yang rahasia di adalah apa yang kita sembunyikan adalah hati kita keyakinan atau sebaliknya. Inna al dunia Setiap amal bergantung kepada niat Wa inna malikul ibrahim ma'atawa Sesungguhnya setiap pribadi itu akan meraih Apa yang dia maukan Apa yang dia niatkan Ya Allah Ibn Rasulullah Rasulullah Seorang yang mukmin Seorang yang ikhlas dia akan sabar menjalani agama. Dia akan sabar menjalani syariat Allah. Dia akan sabar, senantiasa sabar dalam menjalani sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan semua urusannya. Urusan agama. Dia seorang yang mukmin atau sebelumnya sebagai seorang yang tidak salah rentan dan mudah sekali untuk tidak salah dalam jalan percaya mudah untuk berhenti di tengah jalan mudah untuk putus asa seorang yang mukmin tidak demikian antum semua tahu, antum semua telah mendengar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memuji kita. Allah mengatakan, "Maka Allah yadral mu'minin ala ma antum alaih." حتى يميل الخبيث إلى الطيب Sesungguhnya Allah tidak akan pernah sedikit pun membiarkan kondisi kalian di atas kondisi yang seperti ini. Kalian boleh kaum ini. maka Allah mukmin ini bukan kafir. Sungguh Allah tidak akan pernah membiarkan kaum ini mukmin mukmin mukmin mukmin ini di atas kondisi yang mereka terus berjalan hingga pasti akan diuji oleh Allah sampai benar-benar terpisah. Mana di antara Allah yang khabir, yang jelek, jelek akhlaknya, jelek imannya, jelek prinsipnya, jelek manhajnya, jelek ibadahnya, jelek perangainya, dan mana antara Allah ini yang baik, yang baik, imannya benar-benar iman tauhidnya benar benar tauhid, dakwahnya benar benar dakwah, manhajnya benar benar manhaj, ibadahnya dan akhlaknya benar benar ibadah. Terus berjalan proses penyaringan, pemilahan tidak akan berhenti yang jalan dan tidak akan berhenti sampai ajal masing-masing. والدين رحمه ورحمه الله kekuatan memang benar letaknya di dalam kalbu itu memang benar dia bertempat di dalam hati tetapi dia punya pengaruh punya pengaruh dalam amalan keluarga punya pengaruh dalam misalnya punya pengaruh kepada akhlaknya, punya pengaruh kepada jawabannya. Maka perhatikan baik-baik permasalahan akhlak karena Allah akan terus mengetahui. Seorang yang mungkin, seorang yang ikhlas dalam jalan agama, dalam jalan ilmu, dalam jalan manhajnya, Benar-benar banyak yang dia jalankan dan dia terapkan karena Allah. Dia tahu ilmunya begini, dia tahu prinsip-prinsip yang dibimbingnya oleh Nabi seperti ini. Dia benar-benar tahu prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ulama Rasulullah seperti ini. Dia benar-benar tahu jalan yang prinsip yang diajarkan oleh para sahabat Nabi dan para ulama. Dia jalankan dengan penuh keikhlasan. Seorang yang mukhlis seperti ini dia di antara buah yang akan muncul kalau tadi disebutkan kesabaran antara yang berikutnya dia tidak akan pernah kecewa kepada manusia dia tidak akan pernah kecewa kepada manusia karena dia tidak pernah mengharapkan dukungan manusia dia tidak pernah mengharapkan pujian manusia atau materi yang ada pada manusia dia mengharapkan Allah dia mengharapkan jannah Allah dia selalu memandang di depan itu ada surga yang harus saya kerja dan kita juga ada neraka yang saya harus menghindarkan diri saya dari berbuat amalan yang akan menjerumuskan kepadanya terus yang dia lihat tidak mudah kecewa kepada manusia. Tidak pernah dia ngantuk. Tidak pernah dia ngantuk. Karena pula seorang manusia. Tidak mungkin dia berhenti dari amalan, dari sunnah, dari dakwah, dari berkawan di atas tauhid dan sunnah karena dikecewakan temannya dalam suatu urusan dikecewakan temannya karena kata-kata yang diucapkan, dikecewakan oleh temannya karena urusan dunia. kemudian menjual agamanya, menjadikan sunnah yang diamalkan sebagai taruhan kekecewaannya. Seorang yang muklis dalam beratidak muklis dalam ibadah, dalam mengamalkan syariat ini yang kelas sama Allah, dia tidak pernah menjual akidah, iman, dakwah, manhaj, ukuahnya, persaudaraannya, Karena kekecewaan kepada seorang anak manusia. Kenapa yang benar? Wahai saudaraku, aku belum melihat kamu lagi ke masjid, lagi melihat sunnah. Kemana sekarang? cerita punya cerita ternyata dia kecewa kepada seorang teman. Karena semua permasalahan. Dia berjual ibadahnya, menjual sunnahnya. Nah, menjual sunnahnya untuk kepentingan dirinya, untuk ambisi dirinya. Apa ambisi dirinya? Ingin dihargai oleh Karena itu, berarti ada sesuatu dalam dia ketika mengamal berkat tauhid, mengamal sunnah, mengikuti mengikuti dan mengikuti jejak salaf. Dengan mudahnya dia jual itu untuk kepentingan pribadinya. Ya dunia di awal dunia Syria menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip yang baik yang sudah sekarang dia jalan untuk sesuatu duniawi. Pula, kenapa antum tidak tambah lagi dalam dakwah, dalam ilmu, dalam berdakwah dan seterusnya? Kenapa kemudian antum sekarang bergaul dengan orang-orang yang tidak berada di atas prinsip saya? Kenapa? Ya, mereka tidak mengerti. Saya mereka tidak mau berpikir saya, saya adalah orang paling senior di sana. Saya yang memulai dakwah itu. Saya orang yang berkuat dalam mereka. Tetapi saya tidak diajar bersyawal. Saya tidak diajar apa. Saya tidak diajar ini dan itu. Ya subhanallah. Kemudian dia berjalan. Karena itu, kamu jual mana? Kamu jual tiga. Kewujudan dan di atas di atas Sekali lagi, perlu kita ulang dan senang biasa ulang yang ada dalam satu bagi Karena Allah akan terus menampakkan itu. kalau lagi dunia di إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى hanyalah setiap amal itu sangat tergantung kepada niatnya dan masing-masing pribadi akan meraih apa yang dia inginkan dia niatkan. Dan wajib ini masing-masing rahmatullah seorang yang mukmin yang benar-benar meyakini bahwa dirinya adalah seorang hamba. Hamba Allah ini Allah yang benar-benar meyakini bahwa syariat Allah ini atas segala-galanya. Dan bahwasanya al-haq dan kebenaran itu di atas segala-galanya. Di atas dunia dan seisinya. Al-haq lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Siapa yang dalam dunia dan isinya? Berbagai makhluk Allah bahkan para malaikat Allah yang tidak pernah melanggar Allah, tidak pernah berhenti dari beribadah. Tetapi al-haq lebih tinggi dari itu. Lebih mulia dari itu. Kalau saya permisalkan malaikat, lalu di mana kita? siapa kita? Seorang yang mukmin selalu akan meletakkan al-haq di hadapan dia. Dia akan junjung tinggi, dia akan amalkan al-haq, dia akan bela al-haq. Dia tidak akan pernah mengedepankan sesuatu di atas al-haq, di atas Tidak akan pernah. Sehingga seorang yang mukmin yang benar-benar mengikhlaskan niatnya kepada Allah dan beragama. Dia tidak akan pernah menganggap dirinya lebih besar dan lebih mulia dibandingkan Allah. Saya seorang yang mukmin tidak akan pernah menilai dirinya, memposisikan dirinya lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan Allah. Maksudnya Ketika di suatu waktu dan suatu kondisi dia jatuh dalam kesalahan, dia jatuh dalam kemungkaran, jatuh dalam penyimpangan, baik penyimpangan melalui lisannya, atau melalui jawanya, atau pada akidahnya, dan sebelumnya dan datang kepadanya al-haq baik melalui lisan seseorang ataupun sebuah tulisan dia dengan mudah untuk rujuk karena dia merasa dirinya lebih kecil dari al-haq dan al-haq lebih mulia dari dirinya akan mudah untuk menyadari bahwa dirinya adalah pertemanan karena dimohonkan dengan penuh keikhlasan bahwa itu sesuatu yang harus dijunjung setinggi-tingginya. Dalam semua urusan. Ya ini ini yang antum ucapkan salah. Yang tadi saya bilang itu adalah ucapan yang salah berdasarkan firman Allah berdasarkan ayat Al-Quran yang seperti ini. Artinya seorang yang mungkin dia akan menjunjung tinggi ayat Al-Quran. Dia tidak akan mengatakan, kamu jangan sok pada diri saya. Ada yang terucap dengan lisannya, dengan lisannya dia mengatakan kamu jangan sok pada diri saya. Ada yang di respon dengan sebuah senyum. Oh terima kasih. Tapi dia tidak mengalaminya. Dia tidak mengalaminya. Ya tidak apa-apa terima al-haq tersebut, nasihat tersebut. Kenapa? Karena dia telah memposisikan dirinya lebih tinggi dan lebih mulia dari Allah. Seorang yang muklis yang benar-benar mengamalkan agama ini karena takut kepada Allah sehingga dia takut jatuh pada kemungkaran. Dia tak terima jadi yang menerima ayat, dan menerima hadis untuk segera menundukkan diri dari sepatu-patunya dan sejujur-jujurnya. Berapa banyak penyimpangan di muka bumi ini terjadi? Berapa banyak manusia jatuh pada penyimpangan di antara sebabnya adalah mereka menganggap dirinya lebih besar dari yang menganggap mazhabnya lebih besar dari Islam, menganggap kebiasaannya lebih besar dari Islam, sehingga dia menolak Maka dari itu, Islam memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam istiqamah seseorang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini permasalahan tadi saya katakan di awal majlis bahwa saya adalah orang pertama yang sekarang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita beramal dengannya. Dan saya berharap Allah juga membantu atau mengatur semuanya untuk bisa beramal dengannya di masa seperti ini. Berpegang teguh kepada sunnah. Berpegang teguh dengan mata salaf. Prinsip-prinsip para terdahulu umat ini dari kalangan sahabat Nabi yang mulia. Dari kalangan para ulama di masa tabi'in, para ulama di masa tabi'ut tabi'in untuk kita amalkan di masa seperti ini adalah perkara yang sangat besar perkara yang kalau bukan karena pertolongan Allah dan seorang itu bisa mengalahkan dan Allah tidak asalnya Allah memilih tiada antara saja siapa di antara mereka yang Allah akan Allah tolong siapa di antara mereka yang akan Allah beri taufik untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Wasallam berpegang teguh dengan syariatnya berpegang teguh dengan prinsip-prinsip orang soleh sehingga orang sahabat tadi yang mengikuti jejak mereka. Kalau kita pernah mendengar nasihat salaf antara lain nasihat Alimah dan Al-Ghazali Allah, ini nasihat sangat penting untuk diulang-ulang di masa kita hidup kita. Qala rahimahullah alaika bi adzani wa in taqwa wa iyyaka wa الرجال وإن زخرفوا لك بالقول memegang teguh dengan azal pada ini dengan ikhlas, dia tidak akan sabar menjalannya Dia akan lebih memilih apa kata manusia. Dia akan lebih memilih apa kebiasaan kebanyakan manusia. Dia akan lebih memilih senyumnya manusia untuk dirinya, pujian manusia untuknya, bahwa dia adalah seorang yang fleksibel, seorang yang uh, bisa menghargai rohnya manusia, seorang yang tidak fanatik terhadap rohnya dan seterusnya. Karena dia tidak sabar menjalankan prinsip saya. Akhirnya, yang dari nasihat Al-Imam Al-Awza'i rahimahullah ini tadi, ada sebuah indikator isyarat bahwa saja keumuman manusia menolak prinsip-prinsip salah. Oleh karena itu beliau menyatakan wa innallaha kana. Walaupun manusia yang menolak, ada indikator yang mengindikasikan mengisyaratkan kepada kita kondisi. Maka kata beliau sangat tentang kebenaran istiqomah. Bagaimana mungkin kita bisa istiqomah dan tetap bertahan kalau kita mengharapkan ridho manusia, kita mengharapkan ujian manusia, kita khawatir hilangnya manusia dari sekitar kita. Entah ibu lingkungan di sekitar kita, saudara kita, teman kita. Khawatir dikatakan amalan dia dan dakwah dia dan dakwah yang karena manusia beragama yang meninggal saja. Khawatir dia. Akhirnya mulai dia melepaskan prinsip-prinsip salat iblis satu cerita. Langkah jendela. عليك بآثار الأمثال وإضافة كذلك وإياك وآراء الرجال Waspadalah kalian, hati-hati kalian dari rasu-rasu, prinsip-prinsip yang menyimpang yang dimunculkan oleh al rijal min hadhihi Umar yakni para tokoh dan yang sebagainya. Hati-hati. Bahwa mazhab dia khawatir akan dikatakan oleh penduduk sekitar atau oleh keluarga atau oleh teman-teman bahwa dia telah memiliki iman padahal dia tahu mazhab yang dia jalani terkait masalah tersebut menyelisih prinsip Al-Quran dan Sunnah ketika hujah kepadanya. Tapi dia mengatakan waduh, bagaimana? Kalau saya makan ini, sementara mana dia saya anut sekarang sebelum ini, nah, sementara mana dia selama yang saya yakin, yang saya jalan dan masyarakat teman saya, keluarga saya seperti ini. Mulai dia mengedepankan riba manusia di atas riba Allah. Nah, Ikhwani fi din rahimani wa Semua itu perlu dan keikhlasan. Terkhusus di mana ini? Di mana manusia banyak mengukur al-haq dengan kuantitas pengikutnya. Nah, dia merasa besar keamanan dan dakwah serta ilmu yang dia sampaikan kepada manusia ini diikuti dan diamalkan berbondong-bondong manusia mengikutinya aja berbondong-bondong manusia menjalani nasihat-nasihatnya aja, dia merasa terbang, kuat tapi sebaliknya ketika manusia enggak mengikuti bimbingan-bimbingan itu yang dia sampaikan prinsip-prinsip yang dia ajarkan manusia menjauh. Apalagi sampai ada yang menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan baru Surah begitu cepatnya dia untuk goyah. Kenapa ya? Kok manusia tidak mau mengikuti saya? Kenapa mereka mengatakan kalau saya berada di atas kebatinan kata ini? Apa kata manusia? Apa kata orang? Tentu yang saya maksud ini bukan berarti kita tidak punya malu. Bukan. Tetapi ketika Anda telah tahu itu adalah al-haq, datangnya dari Al-Quran, datangnya dari sunnah Nabi, jangan sampai kemudian Anda menjadi lemah ketika mendapati manusia di zamannya tidak mengikuti ya Ya. Ingatkan kita dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan dan menceritakan kepada kita tentang kondisi para nabi yang beliau lihat dalam peristiwa Mi'raj. Qala wa ra'aytu nabiyya ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد Aku melihat Allah tambahkan seorang nabi, nabi, Nah kita siapa? Nabi itu menerima wahyu. Nah kita ini siapa? Seorang nabi tidak memiliki pengikut kecuali satu atau dua orang saja. Sudah berikutnya ada satu orang atau ada lagi berikutnya hanya dua bahkan kata Rasulullah aku melihat seorang nabi nabi manusia yang cinta Allah tidak memiliki pengikut seorang pun berarti al-haq kebenaran itu tidak diukur oleh kuantitas dia diukur oleh jumlah manusia yang mengamalkannya. Jumlah manusia yang berkeyakinan dengannya tidak. Allah itu diukur dengan Dengan apa hadis Rasul dipahami dan dengan apa pula hadis Rasul itu diamalkan? Jawabannya adalah Al-Quran dipahami dan diamalkan sesuai dengan cara yang didengarnya para sahabat Nabi memahami al Dengan cara yang dengannya Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali memahami Al-Quran tidak keluar dari itu. Dan dengan cara yang dengannya para sahabat tadi mengamalkan dan memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak yang selain itu. Dengan apa kita bisa tahu itu? Jawabannya tidak lain dengan pada ini. Belajar dan belajar Walhamdulillah, para ulama kita sejak zaman dahulu tidak pernah membiarkan umat ini kosong dari ilmu. Walhamdulillah, para ulama yang mereka itu adalah waradatul ambiya. pemahit para nabi. Apa yang mereka wariskan dari Rasul? Rasul menyatakan, bahwa dirinya tidak mewariskan untuk umat dinar atau dirham. Tidak ada dinar dan tidak ada dirham yang dia wariskan sebagai harta warisannya. Qala innama ilma tidak lain para nabi itu adalah mewariskan ilmu. Siapa para pewarisnya? Para ulama. Ulama sejak masa para sahabat terdepan dan yang terbaik. Kemudian yang mengikuti jejak para sahabat pada generasi yang berikutnya. Kemudian yang mengikuti jejak para sahabat pada generasi yang berikutnya dan yang berikutnya sampai hari kiamat. Sampai zaman ini pun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mizan, tolong untuk menilai siapa orang yang Perlu kita ikuti dan perlu kita bertanya kepada kepadanya, perlu untuk kita meminta bahwa Tidak lain adalah ulama yang mengikuti jejak para sahabat Nabi dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran serta Sunnah Rasul. Dimanapun dia, dari bangsa apapun dia, berwarna apa saja kulitnya, selama dia berilmu dan mengikuti prinsip-prinsip generasi terbaik umat ini, itulah ulama yang kita diperintahkan untuk menimba ilmu dari mereka. Walaupun ini merupakan jalan terbesar setelah kekuatan untuk seorang itu meraih keselamatan dalam adalah akidahnya, amalannya, ibadahnya di dunia dan meraih eh, keselamatan nasibnya di akhirat dan Rasulullah SAW mengatakan man sahada tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ila jannah ada yang lebih baik dari ini barang siapa yang menempuh jalan untuk menujimu, untuk mengerti sebuah ayat ini bagaimana dipahaminya dan bagaimana dibacanya dan bagaimana diamalkannya. Untuk mengerti sebuah haji, dia menempuh jalan mendatangi majlis ilmu, membaca, mendatangi halaman ilmu untuk mengerti ayat ini yang saya baca ini apa maknanya, apa maksudnya, kandungan hukum yang ada padanya, apa yang harus saya amalkan. Bagaimana dahulu para sahabat Nabi memahaminya? Bagaimana dahulu para sahabat Nabi mengamalkannya dan mengajarkannya kepada kita? Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju itu, maka sungguh pasti Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dengan sebagian apa yang dilakukan itu pada ini, Allah akan memudahkan dia untuk sampai kepada jalan Allah. Sekarang apa mungkin kita tidak sampai ke surga Allah kalau Allah tidak memudahkan untuk kita jalan menuju kepadanya? Susah saya kita berbuat kalau Allah tidak menunjukkan kepada kita jalan yang mengatakan kita kepada surganya, tidak akan kita bisa sampai kepadanya dalam hadis ini Allah tidak tidak terlalu bisa Rasulnya cara yang akan mengantarkan seorang hamba kepada surga yaitu dengan menempuh amalan amalan ini serius orang ini yang jadinya sebagai kebutuhan pilihan hidupnya bukan kebutuhan sekunder bukan kebutuhan kalau lagi tempat dia jadikan sebagai kebutuhan ruh dia, kebutuhan jiwanya yang primer paling utama tidak bisa ditinggal, tidak bisa ditunda. Demikian soal apa? Ketika orang muslim yang mungkin yang ikhlas, nantinya satu hadis ini saja. Yang tidak cukup waktu untuk membahas menyebutkan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang utama para muslim di dalam hadis yang tiga Satu hadis ini saja cukup untuk membuka hati manusia yang ini. Hati yang bercahaya, hati yang dipenuhi dengan keikhlasan, hati yang mengharap ridho Allah. Cukup sekali ini akan membuka semangatnya untuk duduk belajar ilmu dengan segala kejayaan yang kita lakukan melalui sumber-sumber yang terkomunikasi dalam syariat Islam ini untuk kita meningkat ilmu dari والله تعالى a'lam bisawab. Itu seluruh nasihat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah menolong saya dan semuanya untuk bisa beramal dengannya dan Allah tolong kita untuk tidak bisa hidup ini dengan yang terbaik di Allah. menjawab pertanyaan ini ada dua kondisi yang jawabannya sangat terkait dengan kondisi tersebut. Kalau masjid tersebut penuh dengan jamaah sholat dan tidak menampung lagi kecuali dengan terpaksa sholat di antara tiang-tiang tersebut, maka aturan yang memenuhi sok yang kosong walaupun berada di antara siang. Jika kondisi masjid penuh dengan jamaah sholat. Demikian fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan ulama ulama lain ada. Namun apabila masjid tersebut masih luas, ada tempat yang cukup memadai maka kita berupaya untuk sholat di sholat yang tidak terputus dengan tiap-tiap Namun, sekali lagi, tetap berusaha menyampaikan ilmu dengan yang terbaik. Menyampaikan ilmu tahu tidak sunnah ini dengan hikmah dan anak akhlak al-karimah. Barakallahu anak laki-laki di mana disunahkan untuk menyembelih dua ekor kambing. Nah, dan anak perempuan disunahkan menyembelih untuknya satu ekor kambing. Pertanyaannya, kalau kita mempunyai anak putra, tetapi kita hanya mampu untuk menyembelih satu ekor kambing, Fatwa Hussein menurut ini, insya Allah, Allah, sebenarnya apa yang tidak mampu. Sebenarnya apa yang tidak mampu. Kalau kita hanya mampu, satu yang kau Tidak mampu dua ekor untuk anak lelaki kita, maka sebenarnya apa yang tidak mampu. Karena dalam kaidah fikih yang insya Allah kita sudah mendengar bahwa sebuah amalan syariat yang kita hanya mampu menjalani sebagiannya, tidak kemudian tidak kemudian sebagian yang lainnya menjadi gugur karena kita tidak mampu menjalankan sebagian yang eh, sebagian lainnya dari dari Nah, al demikian. Bagaimana menganggap uh, eh, terdapat gugur darinya eh, amal amalan ini kalau mampunya hanya satu ekor kambing laki lagi maka dinyatakan dia tidak mampu dan dengan itu dia tidak melaksanakan akibat. Namun Allah di sholat yang lebih saya ini adalah pendapat pertama. Kalau kita hanya mampunya satu ekor saja, kita tidak mampu lagi nggak bisa pinjam sementara waktu. Mungkin dia punya uang bulan depan, dia biasa mendapatkan gaji bulan. Dia mampunya bulan depan. Sementara sekarang bahkan bulan saatnya akibat kalau dia yakin bahwa bulan depan dia bisa untuk memenuhi dia pinjam, maka mustahab, yustahab disukai untuk dia meminjam ya, untuk melaksanakan amalan kos sesuai dengan syariat. Tapi kalau dia yakin tidak mampu untuk menutupi hutang tersebut, dari dari pun mau tidak usaha Allah yang memberkati seorang hamba mereka Bolehkah seorang karyawan yang semangat kerja namun dalam rangka untuk mendapatkan pujian atasannya atau bosnya. Apakah jika seperti ini termasuk hewan, Kalau amalan dunia dilakukan memang untuk mencari dunia. Ketika dia lakukan sebuah amalan dunia, memang dalam rangka supaya atasan dia tahu bahwa amalannya itu bagus, sehingga dia meraih dunia yang lebih. Selalu dia berdekatan dengan syariat murni masalah teknis amalan, murni masalah sistem kerja, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang seperti ini boleh-boleh saja tidak bertentangan dengan kehebatan yang dimaksud dalam bahasa tadi. Karena kehebatan yang dimaksud terkait dengan agama, peribadatan dan amalan-amalan Islam. Dalam urusan agama. Dalam urusan dunia sengaja dia membuat ini berprestasi supaya atasannya senang kepadanya dengan itu dia mendapatkan dunia yang lebih. Selama proses tersebut yang dia lakukan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau menyeret dia kepada kemaksiatan, maka dia seperti itu boleh-boleh saja. Bisa dipahami. Barakallahu manusia kalau ada di antara kita yang mendengar jawaban dari sebuah pertanyaan untuk sebuah pertanyaan yang mengenai dirinya seorang yang mobil dia akan mengamalkan dan bersyukur kepada Allah ya, sekaligus mendoakan orang yang bertanya karena orang yang bertanya itu memberikan kebaikan untuk dia bukan kemudian ah itu memang Alhamdulillah sudah selesai. Berarti keelahannya diselesaikan. Oh itu kalau dia, dia merasa itu kepada saya. Berdua urusan muamalah sekarang dia di Itu tadi kita mengikuti bisa sewa dan tidak enak. Ya, kita dimani dari kedua belah pihak. Itu betul-betul mengevaluasi juga bahwa itu butuh rukhsah turun hujan eh, tidak sholat di masjid berjamaah. Atau juga berlaku untuk sholat Jumat. Jika memang tidak hujan yang berat dan terhalang kita berada ke masjid, nah termasuk sholat Jumat dalam pengaruh itu. Nah, pertanyaannya yang pertanyaan yang berikutnya dan terakhir bertanya tentang buku bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi kemasan makanan dan minuman. Di antaranya ada kemasan untuk makanan dan minuman yang halal. Namun juga di sana ada kemasan-kemasan yang untuk barang yang haram. Seperti minuman keras dan alkohol, yang halal seperti biskuit, susu, sate, dan yang sekitarnya. Nah, apa hukum bekerja di tempat seperti itu? Nah, Barakallahu Saat dan nasihat tinggal di tempat tersebut dari pekerjaannya. Terkhusus kalau memang dipastikan dia juga terlibat dalam konsepsi pembuatan kemasan-kemasan tersebut secara ada baik yang halal maupun yang haram yang terlibat di situ tinggalnya tawakal kepada Allah bahwa rezeki anda kehidupan anda nyawa anda dan nyawa mata dan keluarga anda tidak berada di usaha berada di sana Allah Subhanahu wa taala Allah berkata wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yajzuhu min haitsu la berarti akan bertakwa kepada Allah. Artinya menjaga instinktifnya, amalannya, pekerjaannya di atas takwa. Maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah mengatakan kepada Allah mengharapkan riwayat maka pasti Allah akan memberikan baginya makhraja jalan keluar. Wa dan pasti akan memberikan kepada rezeki dari jalan yang tidak dia kita tidak dia sangka. Al-Syaitan ya'idumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu selalu memerintahkan kepada kalian, membuat kalian takut dari kemiskinan. Membayang-bayangkan kepada kalian kemiskinan itu syaitan. Wah, gimana? Cuma yang saya tetap tahun itu mengumpulkan modal dulu. Mengumpulkan modal dari pekerjaan seperti itu. Ya. nanti gimana kalau nggak ada modal gimana saya nanti berusaha untuk membeli makan anak istri. Syaitan terus membisikkan dan menggambarkan kemiskinan itu karena jadi kita dan selalu dapat Allah memerintahkan kalian untuk berkorban dan berproduksi. Maka jangan diikuti langkah-langkah syaitan bersama suara فبهذا مضمون فضل رحمه الله والله اعلم بصواب كيمياء ذلك الجواب وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين